akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu inti pengajian dari Gus Miftah telah tiba. Kepada Gus Miftah, waktu dan tempat disilakan. Cek, gawe gawe. Dan wartawan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin Allah wa iyyakum minal muttaqin Allahumma salli wa sallim wa ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Hadratal Muhtaromin para masayih para kiai, para alim, bapak-bapak guru, engkang estu, kaulo takdimi, para pejabat yang berkenan hadir, Pak Hasto, Pak Tejo, niki Pak Hasto niki, insya Allah calon Menteri Kesehatan. Amin. Rien bujo Gulo, Mateng, Ora kok sing ngetengi Pak Hasto ora. Sing nangani Pak Hasto tapi yo tetap bayar Insyaallah lah Pak Hasto jadi kepala BKKBN jadi menteri Insyaallah Pak Tejo jadi bupati Amin, Amin. Pak Tejo menadar lah tadi bupati komisi dikerok para pejabat yang hadir yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian kebun alas kolonjono rahimahumullah hati-hati sing lunggu nang tegalan mengko mulih little body mengko niku little body silite gatel kelebon wedi Alhamdulillahirrabbilalamin setelah saya berkeliling Nusantara, akhirnya ini pengajian sawal pertama saya di Yogyakarta. Alhamdulillah. Kalau nanti kesel dolan Kalimantan, ning Sumatera, ning Jakarta, Kulo kok tunggu-tunggu kapan jadwal ngaji kulo teng Jogja. Akhirnya datang juga jadwal pengajian di Jogja. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah. Salah satu tujuan orang kenapa diperintah oleh Allah untuk berpuasa, tujuannya adalah supaya menjadi orang baik. Dan ciri orang baik yang paling sederhana adalah orang yang menyenangkan maka Rasulullah mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kenapa diibaratkan seperti bayi? Karena bayi itu menyenangkan. Maka Bapak Ibu jenengan persani, kok ono bayi dikudang guyu nyenengke Orang ana sing ngudang bayi guyu tetep nyenengke. Jajal Pak Hasto guyu dhewe. <laughs> bayi niku digendong ngompol sing diompoli seneng. Alhamdulillah anakku ngompol berarti titik normal. Menawi bapak digendong ibu kok ngompol, jajul manut. Maka orang yang keluar dari bulan Ramadan harus seperti bayi menyenangkan apapun profesi jabatan pangkat dan kedudukannya kalau dia menyenangkan pasti disukai oleh banyak orang jadi pejabat menyenangkan disukai oleh banyak orang maka prestasi Pak Hasto sampai didengar presiden karena menyenangkan akhirnya diangkat ke pusat kenapa? karena pribadinya yang menyenangkan maka siapapun yang menyenangkan pasti nilainya tinggi maka saya bilang, orang itu kalau menjadi orang pemarah, menjadi orang yang sering buat masalah, barangkali orang itu lupa bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Ardun itu asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia dibuat dari tanah? Mohon maaf, kita harus belajar dari tanah. Tanah itu ngalah, tanah itu ridho. Kopi teko keri yura popo. Kalau ridho itu mesti kopi adem dia ya. Tegale loro kaya jatilan. Singkatmu kaya Amrozi. Ini singgah bagi melakukan nikah hekeh kayak bareng lama. Bapak Ibu, manusia itu berasal dari tanah. Maka kalau kemudian kita mau marah, kita lihat filosofi tanah. Tanah itu ridho, karena ardun itu artinya ridho. Tanah itu ngalah. Maka tanah itu diinjak, dia tidak berontak. Dikencingi, dia tidak emosi. Itu sifat tanah. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, walaupun tanah itu sering diinjak-injak saat tanah itu sering dikencingi dibiarkan saja lambat laun tanah itu akan mahal harganya maka saya dulu pernah beli tanah di sesuran harganya 2 juta sekarang sudah 8 juta tanah itu dibiarkan saja mahal harganya artinya apa manusia itu harus bisa seperti tanah harus banyak ngalah harus banyak ridho harus banyak kona'ah harus banyak sabar Kenapa? Karena orang yang banyak sabar dan ridhonya lambat laun oleh Allah akan diangkat derajatnya dan tinggi nilainya. Tapi kok ada Gus, orang kok sukanya marah-marah bikin masalah. Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap saja orang yang suka marah terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. <laughs> jadilah bapak-bapak bujuni ngamuk mama mama kamu bilang pak gimana bu mau saya uruskan sertifikat tanah sengketanya atau jangan-jangan istrimu tanah kuburan maka bapak ibu rahimakumullah disinilah kemudian kenapa Allah mengajarkan kita untuk puasa salah satu tujuan puasa itu apa supaya membentuk kita pribadi yang menyenangkan maka puasa itu dalam bahasa Arabnya asaum atau dalam Al-Baqarah 183 asyam yang artinya adalah al-imsak imsak itu artinya apa? ngempet maka manusia harus banyak ngempetnya ngempet dari apa? ngempet dari perbuatan buruk makanya orang berpuasa itu kalau dia tidak bisa baik minimal tidak buruk ya ora api-api banget minimal ora bosok-bosok banget kenapa kemudian kok harus puasa Bapak Ibu rahimakumullah Sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah menciptakan empat makhluk sebelumnya. Satu, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus, nggak pernah salah. Maka kalau ibu-ibu kulon progo pengen suaminya bener terus gak pernah salah, gampang nikahlah dengan malaikat. Apa menang Israel? Waduh. Ora bakal salah. Kan ramu mungkin Israel salah nyabut Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus nggak pernah benar. Maka kalau bapak-bapak istrinya kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrimu setan. Wongi ya teko ini. Teko. Yo melu guyu. Melu. bapak apa? Sing bapak putih Insya Allah. Luwe parah. Setelah menciptakan malaikat dan setan, Allah menciptakan apa? Menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua. Ada hewan mamalia, ada binatang buas. Mamalia contohnya kambing dan babi. Binatang buas contohnya anjing dan serigala. Lanyuwun saya manusia itu empat-empatnya ada. Jadi menungsi yono ya malaikat, malaikate, ono setane, ana ono asu asune tapi soal rindu kamu bilang asu jangan lihat aku masuk asu ganteng kan asu dia minimal ini gila Sorry ya su. Empat makhluknya Allah ini itu hiburannya beda-beda. Malaikat hiburannya kalau dekat dengan Allah. Setan hiburannya menggoda. Kambing hiburannya makan. Anjing hiburannya marah. Meden-meden. Jadi mohon maaf, Kue eh, kowe bro, ini rene wae nutupi sing kono. jono ditutupi. Ini minggir ora ana apa minggat kan? Masaknya masih kan. Kamu boleh, rotan ini rotan ini. Mbak Era usahakan mereka mau nyawang kimcil. Iya. masih masih eh eh gue beda ini weh lewat buri lewat pacar gue kalau salaman kan matamu so nyawang kincing salah mata cadot bilang wes ning kono jono singite gatel sakit saya ulangi malaikat itu hiburannya dekat dengan Allah setan itu hiburannya menggoda wedus itu hiburannya mangan uh, anjing itu hiburannya nakut-nakuti jadi kok ada di antara manusia sukanya hanya nakut nakut di orang terus. Berarti kita dengan gampang mengatakan dasar koyo asul. Mula kok ini mau meden-medeni tok wasu. Oh, Aku fase. Ngerti tajwid sih. Jadi panjang pendeknya pas. Belum bisa sih nggak tajwid bro. Kok ada orang sukanya panganan tok sing dipikir mau panganan tok ya nyuwun sewu berarti kelasnya kaya wedhus iya jika panganan saya saiki eh muntah ini bunga-bunga ngaji malah membodak badok bodak ya wedhus wedhus Ha nanti lupamu kayak besek apa kamu nggak kasihan yang dengan yang di sana istri tiga telur oleh badokan ya sakit jadi uang masih dipikir mau panganan tak berarti wedus tapi orang sukanya kok menggoda orang lain tok sukanya godo sukane gesulo macem-macem itu berarti kelasnya koyo setan tapi kalau ada orang itu baik banget, maka dengan mudahnya kita mengatakan, ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Mohon maaf Bapak Ibu, empat makhluk ini, malaikat, setan, kambing, anjing. Mana yang paling mendekati manusia? Mendekati manusia adalah kambing. Sing dipikir mau panganan, tok, kan? isu sekol goreng, awan soto, pengi pecel lele, arepe micek indomie. Oh iya. Malah kayak rawat dus kayak ora asu. Dan yang paling ideal siapa? Malaikat. Maka di bulan Ramadan kemarin kita diprogram supaya seperti malaikat. Ingat seperti lu ya, bukan menjadi. Seperti malaikat. Karena Rasulullah mengatakan mantasyabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, berarti dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Seperti malaikat. Bukan menjadi. Kalau menjadi nggak enak, Pak. Banyak malaikat yang protes pengen jadi manusia. Kenapa? Karena malaikat itu monoton. Soalnya apa? Malaikat tuh punya nafsu tapi mohon maaf, malaikat tuh punya iman tapi nggak punya nafsu. Kebalikan dengan setan, setan itu punya nafsu tapi nggak punya iman. Sementara manusia komplit, yonduwe ya duwe nafsu, yonduwe ya duwe iman. Jadi lebih uang ini nyeneng kiri, lagi malaikat orang kepena, ono cewek ayu meliting liwat Eh, jomblo itu orang duwe nafsu kok. Ngopo? ono cewek mau lonte liwat umpamane. Ya orang orang ngaruh blas. Kan enggak delok cewek SMS silite metu sedikit. Iya. maka manusia itu komplit yono ya imane ono nafsune wancine pengajian yo ya pengajian ketoke khusuk nganggo kopiah subhanallah nganggo rupane kaya kotak infak kabeh wancine ngaji tapi wancine dangdutan mangkat buka bidik jos soalnya komplit yono ya imannya yono ya nafsu nih nyeneng ya, kayak sampai pengajian keliru kia ini bunga. selalu malah Nabi Muhammad sini kono bunga asol oleh oh lali pengajian toh imannya karena komplit maka ketika saya di Belanda, saya ditanya sama wartawan Reuters, saya ditanya, Gus Miftah berapa lama pengajian di dunia malam? Sudah lebih 15 tahun, di lokalisasi lebih 15 tahun. Gus jujur, mumpung ini di Eropa, kamu tanya apa? Gus Miftah pengajian di lokalisasi di dunia malam, lihat cewek cantik, yang modelnya SDSB semok depan semok belakang wow. model mobilnya Isuzu Panther wow. ini suku-suku pantatnya bikin gemeter Wah ibu-ibu ini tetap STNK <laughs> setengah tua nih kewer-kewer aku malah SMM, setengah tua meh dari saya ditanya kalau Gus Miftah lihat cewek seksi seperti itu jujur saja Gus sebenarnya pengen apa orang ya tak jawab ya pengen aku ini metung saja bukan malaikat terus gimana Gus ya ngempet masa dia yang lah judul ya eh? tak kayak judul lah eh, ada yang rancangan yang canggung anakku haus kan golek coro bro maka disinilah indahnya manusia supaya bisa memanage nafsu dan iman. Nafsu tidak untuk kita bunuh, tapi kita manage. Maka saya bilang kalau sama anak-anak motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Kita harus tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ketemu bojo, ngegas. Ketemu londe, ngerem. Bojo diwalik, ketemu bojo, ngerem. Bojo dipanggane ngegas. Ya codot. Maka Bapak Ibu Rahimahullah Kalau kemudian puasa kita tahun ini dianggap berhasil dan sukses Maka kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu dan memanage iman Orang-orang seperti ini mohon maaf akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Kalau orang gede nafsunya tok ya nyuwun saya nggak pernah dia mau ngalah, maunya menang terus bahkan kalah ngaku menang tuman bahkan hari ini saya baca Pak Sandi kenapa tidak mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi yang hari ini sudah ditetapkan sama KPU jawabannya Pak Sandi apa mohon maaf saya tidak mengucapkan selamat karena selamat itu budaya barat cangkemmu berarti besok bapak ibu lah ketemu selamat pagi itu budaya barat Selamat malam budaya barat. Ini loh karena orang tidak bisa memanage nafsu. Urung iso kaya tanah yang diinjak dia tidak teriak, dikencingi dia tidak emosi. Kudune lak wis rampung. Awake dhewe kurang apa to kuwi kon ra percaya ngenteni real kon. Real kon rampung ngenteni MK. MK rampung ngenteni Mahkamah Internasional. Lah ora percaya ya gampang mubunga sa Indonesia neng TPS hitungan dhewe. Merongos sangkemu. Lah wong murid wis indahe kaya ngene dadak kakan pertensing. Kemarin tanggal 27 ada tetangga saya berangkat ke Jakarta. Saya tanya, "Ngapain kamu ke Jakarta?" Diperintah ustaz saya. "Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo." <laughs> Ya Allah jihad kan Pak Prabowo jihad bela Pak Jokowi oleh kecuali Pak Jokowi sebagai presiden simbol negara lambang negara mendapatkan ancaman dari pihak luar kita sebagai warga negara wajib mempertahankan itu namanya jihad kalau Pak Jokowi sebagai capres Pak Prabowo sebagai capres orang urusannya baru calon kok kan begitu betul betul kenapa bela Prabowo jihad bela Prabowo saya bilang kalau jihad membela agama Allah mati masuk surga kalau jihad membela Prabowo mati masuk gerindra ngompoh makanya sekarang orang itu aneh ini sudah selesai semua ini kaum monaslimin ini lucu sekali bukan kaum muslimin monaslimin. ajarannya aneh-aneh apa ajarannya wukuf di Monas Ajut. Tawaf Gelora Bung Karno. Lempar jumroh Bawaslu. Tahalul motong rambut kantor polisi mudah Maka ini tidak tahu filosofi tanah. Kemarin saya pengajian beberapa BUMN saya bilang Indonesia itu sekarang inflasinya ada dua Pak Hasto. Inflasi menghujat sama inflasi minta maaf menghujat gampang ketemu Jokowi pada ini begitu tangkap polisi eh kere kere kere orang sumbut cocok tadi saya diminta untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-73 nanti kita ucapkan bareng karena bagi saya yang benar-benar jihad adalah kawan-kawan polisi ketika mengamankan Bawaslu. Mereka meninggalkan anak istri sahur di jalan di dibalangi batu. Tapi polisi Indonesia luar biasa. Dilempari batu yang masuk ambulan batu. Subhanallah. Luas. polisi ini bareng mental gotri. Maka situasi yang seperti ini bukan satu kebetulan kemudian ketika Allah menghadirkan bulan Sawal di tengah-tengah bangsa Indonesia yang di dalamnya ada halal bil halal yang walaupun menurut sumbu pendek halal bil halal itu tidak ada ajaran dari Rasulullah mereka mengatakan bid'ah kenapa? karena halal bil halal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah tidak pernah ada contohnya karena semua umat Islam harus sama persis dengan Rasulullah Wih lucu meneng kalau semuanya harus sama persis dengan Rasulullah, hari ini saya nyatakan, pemuda umur 30 tahun belum menikah berarti dia bid'ah. Kenapa? Karena kanji Nabi nikahnya umur 25 tahun. Katanya kalau nggak sama dengan kanji Nabi bid'ah. Berarti Anda yang 30 tahun belum menikah bid'ah tur Orang Orang bedanya karo kran monggo nguyuh tok Mila begitu bilang kincil wow indah Lalu apa-apa kan padha karo Kanjeng Nabi ya sengklek boyok. Ya. Mula iki sapa? Ah, di Nabi ini kunyuan nyuwun sewu, semuanya sempurna, fisiknya sempurna, Hatinya sempurna, lahirnya sempurna. Harus dipadani ini menung sama dia ngene. Kita itu hanya bisa mencontoh dan bukan berarti kalau tidak ada zaman kanji Nabi itu mesti dikatakan bid'ah. Kita baca Quran di atas kuburan, katanya bid'ah nggak ada dasarnya. Sekarang malah ada baca Quran di depan MK itu bid'ah banget halal bil halal itu ya di halaman di masjid di rumah halal bil halal kok di jalan dan provokatornya siapa di luar negeri ono suara tanpa rupa kan. konjobo memprakarsai memprovokasi orang Indonesia disuruh demo bakar-bakaran yang memprovokasi di luar enak-enakan orang ono rupa nih. Mengonos suara suarane tok lah suara tanpa rupa jenenge berarti orang-orang yang demo di jalan diperintah oleh orang luar sing merintah kuwi jenenge antut wong ana suara tanpa rupa maka cak percil mengatakan iya. Son sembore semiki Mas udan jero ati ana swarane ra ana wujude anto jenenge berarti sing ngomong demo kuwi kelas kaya entut entut kuwi sifate ndadekke fitnah sing ngentut sapa sing mambu sapa sing mambu sapa sing keliru sapa sing ngentut guri, sing mambu ngarep bajingan ra ngono kalau guru ngentut orang mungkin mondoke ning ora aji Mondoknya nanti al mahadus salafiyah asilitiyah. Wes negara wes ayame kaya ngene wes penake kaya ngene dadak diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hari ini saya sampaikan, ini berceramah saya lama kemarin dicontoh sama Pak Jokowi. Saya bilang, sekarang sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02, tapi yang ada adalah 01 ditambah 02 sama dengan 3. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Aku lagi pengen sawalan ini kan di dalamnya ada silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Orang ke sini datang niatnya silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Ini rakyatnya sudah silaturahmi. Sekarang yang ditunggu silaturahminya siapa? Silaturahminya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Betul. Pak Jokowi sudah minta, kenapa Pak Prabowo nggak mau? Ojo ngono, wow. Coba anda bayangkan kalau Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di satu meja begitu ketemu cipika-cipiki muah muah <laughs> ngopi bareng Pak Jokowi lungguh karo Pak Prabowo Pak Jokowi kondo piye wo kabare <laughs> Prabowo jawab apik jok <laughs> ayo Pak Prabowo mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi selamat Anda terpilih sebagai Presiden RI 2019-2024. Pak Jokowi juga jawab, Pak Prabowo jangan bersedih, Anda tidak kalah, cuman juara dua. Kan selesai Pak. Selesai. Pak Prabowo menasihati Pak Jokowi Pak Jokowi walaupun Anda menang jangan sombong ya karena kalau menang sombong itu namanya jumowo Pak Jokowi nasihati Pak Prabowo sama Pak Prabowo kalah juga harus bisa nerima itu namanya legowo sekarang yang jadi persoalan bo kalah kok ngaku menang jenenge Prabowo cangkemmu Pak ngomong lakon bener maka silaturahmi ini harus kita jaga Supaya apa? Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diridai oleh Allah Ta'ala. Karena saya teringat satu kisah di masa Nabi Musa alaihi salam. Umatnya Nabi Musa dilanda kekeringan. Umatnya Nabi Musa dilanda kemarau panjang. Akhirnya apa? Kemiskinan melanda di mana-mana. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa sholat minta hujan sholat pertama gak ada hujan sholat kedua gak ada hujan sholat ketiga gak ada hujan sama pengajian tak enteni orang oh, kau kipas angin ini tak enteni diorama kipas angin ini ini dia adem ya eh. tanpa pede yuk randuwe kipas angin oh kan aku sumuk Iya calon menteri yuk dipasangin raku waktu kan dipasanginnya rono apa meneh amplop jari ya balik balik sangoni loh kowe lak diundang aja aja mikir amplop le aja ora isine aku ora mikir amplop aku ora mikir mikir isine soalnya aku yakin sih mikir amplop kuwi panitia Muka-muka dipasang ini pekoan. Amin. Adem, adem. Ah, dewe, dewe keburu mangsane banteng di tengah sawah tak perlu ditasan itu ya, ya. usah ngangkat presiden no tuku kipas ratu. ra kuat ini kah kantor asu Hai kincil tangan kotor. buk Gus, Gus, Gus, Gus, Gus, Gus. kita bacem, ye. Salam ala Nabi Muhammad. Jaluk lagu nopo, lagu lawas apa lagu anyar? Anyar. Urung jadi. Bu, ngersake lagu napa? Ditinggal Rabi. Ditinggal Rabi. Ya Allah. itu mesti rondo iki. Ana tangis kelayung-layung tangis rondo nih bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpai arang jadi tinggal rapi ya Allah rondo ayo jawab lagu apa jangan cinta tak terpisahkan bisa aku tak bikin tak tak nah. iki aja gak dolanan mergo tek gede kentongan apa sih ra iso apa iso aku nih Gila apa nduk? Ayo, yang mana mah kok. Eh, jambu alas. Ah, kecil. Jambu alas neng tengah sawah. Wae lima sing mateng loro Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk bojo Amin Jomblo gak dengake sejomblo jomblonya kalian insya Allah segera berakhir Amin Amin Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Amin ayo melacak selawate sing gampang mohon cara wong desa sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli rasa sama tabu dhisik bayar murah jelas aku <laughs> yo makanya ini rame Gus Miftah kiai nyentrik bertarif 3M dan 7,5M aku diuna orang kiai matre padahal 3M itu artinya apa matur nuwun mas Miftah Iya, iya, iya, oh, pemenang saya ngundang kantor PT itu tujuh setengah M, pitung setengah M, apa oke, pitulungan setengah mokso. anak gue yang ngundang orang kota saya telepon Pak Hasto Gus nyaji cari ya daripada bujuk kurang matang meneh Sallu ala Nabi Muhammad. Ning kulon Progo ki ana artis saat ini nembe kondang guyon waton. Nah, nyanyi lagu Kurban Janji. Iya. Tapi diselawatke. Kowe kira lagune, kowe vokalis no? Wah, kan lagune kowe lunga pas aku ngajeng. ya karena saya menghargai budayanya orang luar kota ono artis bulan mata saya ini korban janji tapi digawe lagu sholawat angsal bagus lagu dangdut sholawat oleh Wong solawat itu pada karo wong ngombe obat, ana kalane nganggo banyu, nganggo gedang, nganggo sego. Ora apa-apa sing penting mlebu. Dangdut solawat oleh. Pop solawat oleh. Jazz solawat oleh. Rock sak isine oleh. Sojo kalau dipasang ini rata kau ya Salam ala Nabi Muhammad. Gila pengajian mirip banget tuh orang aku tendo. Jadi mau anggarannya cekak anggarannya. Oh, kita kita kentek modelnya nyala ini untung calak itu belum ngaji biasanya calak itu belum ngaji mau ngarep pemilihan tok begitu jadi minggat gitu apa buatan semua calak konsisten arep nyalak ngaji bar nyalak ngaji gelem nyedak karo kiai lo mau ngarep pencalekan tok suwe-suwe kiai mau dianggap kaya dong salam mau kaya laos Napa niku yen ajeng masak sayur di digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dikuak dhisik. Sedih hatiku. Gayane PDIP cangkemmu. Ora urun ning gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita akan melantunkan salawat walaupun tanpa kipas angin. Eh. Ngiling-ngiling. Sampai tekane pati. Ngaji ning mahais ora diwene kipas angin. Oh, dhewe. Sabar, kemajun dhewe. Kita iringi kedatangan kipas angin dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Bagi kono kipas angin rono colok aneh Yura juga cedak bro masuk angin. kulit itu kulit bandeng wah. ya, coke dulu. Coke dulu. Masih grogi. Coba kincil. apa-apa dong. Satu lagi moga-moga bujumu kiai. Amin. Rambutnya kontrol, Makasih bro. Lu coba kali ini orang ini toh ya monggo minggat Sallu ala Nabi Muhammad Salawate tibil kulub nambah niati Supaya wong Indonesia niki sing yatim loro cepat mari Amin Supaya wong-wong sing tetep ratrimo hati ini ditambani karo Gusti Allah Amin Amin Oh iya iso nyanyi udah tak usir kau panggung gue apa nih panggung mestor right nah, off aku kelingan aku nah, lah lagu lagi ngerti ya? kelingan mantan iya kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi Citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi ho ah ho lah kaya aku yang ngerti aku <laughs> pancen niko e babu nuruti simbokmu Jarin raninja role bicinta apa kaya ngene rupane wong kere Moga-moga sini kono bujone ayu kabeh. Rondo anak limolas rakwat ngayai ngayahi lho rabi karo rondo kepenak padha karo numpak jaran ora perlu ngajari melayu dulu. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha biha wa nuril absari wa diaiha sing banter sing bungoke banter tak dongake utange lunas amin sing ora bungok mulih mateng amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadu tibil qulub Muhammad wa nuril absar kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hati engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha Muhammadin tibil kulub wa afiyatul abdan wa sifaiha wafiyatil adan wa wa nuril absari wa diaiha wa nuril absari wa diaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tanda syukur nikmat elingo urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase sing bandar Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kulu wa dawaiha wa fiatil adan wa sifahiha wa nuril azari wa madiraiha Saya ini eh, si iri cah-cah jumlah tanpa walas kowe lunga bien Rono masak nih aku sidik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu oh padha. Ngono ki apa-apa, Nduk. Sing kayak koleksi lagumu. Pak dia nak mau kuwi tok. Ya kan nanang, nang ngono tak tambahi. Aku yo apik. Tapi ya coba pokok-pokok banget kaya wong saiki. Aku dicurhati karo Via Valen. salah Sorry bro, kelasku Via Valen, dan Lonte Sarkan bro. Ono kopi, ngopi dhisik. Sangit. Kopi ini lak tanpa gula ngoten iki pahit. Cari nah, kula senengane pahit. Tapi lah kopi diwenehi gula rasanya enak. Niku sing dipuji biasanya gulane napa kopi Kopi. Kopi nih. Maka kadang-kadang bro, hidup kita itu seperti gula. Ada rasanya, tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Pengalaman matamu. Gue lagi sampai sering ngisi kopi, ini ditawani dari bintang iklan kopi Torabika. Tapi kalau tolak, mah, lo nongkok Ah, iklan kopi kafe ngapusi yuk. beli pun kopi kapal api dibuka kopi ini orang ono kapan kopi itu gulua dibuka kopi ini orang ono luar sing jujur iklan itu mau siji iklan sarung gajah duduk dibuka sarungnya sama belalai ini iya, iya. ayo buktikan ayo Terus. Lalu dia enggak. Iya pengajian ngantos teng Kalimantan teng Sumatera teng pundi-pundi wingi teng Taiwan tangkone siji Gus tolong tanyakan kepada Mas Jadi korbuser sudah sunat apa belum ya Allah Dulu kalau ini kalau Jumatan saya sempatkan ke Jakarta, saya ajak dia Jumatan perdana karena seminggu setelah masuk Islam di pondok saya datang. Setelah itu saya YouTubean, bro ada titipan pertanyaan dari jamaah. Saya takon lanang apa wedok Gus lanang? Aku curiga. Masa yang tanya lagi lagi? Tanya apa? Kamu sudah sunat apa belum? Dia bilang apa? delokan dewe, mau diare. Awangnya rong meter, gitu. Awalnya keker. Kata buka kantoknya merong-merong mak tungul. Insya Allah. Maka saya bilang anugerah saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu mohon maaf, saya itu kan orang yang sangat menjaga toleransi beragama. Maka saya tidak pernah mau mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Mas Dedi itu seminggu sebelum mu'alaf, Sahada di pondok telepon saya. Gus, saya mantap jadi orang Islam. Tolong saya dipimpin sahaja. Saya bilang, gak usah. Loh, gimana kenapa Gus? Kamu gak usah masuk Islam. Emangnya kenapa? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. <laughs> Jadi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan saya yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, saya tidak pernah siar agama terhadap orang non-Islam. Tapi kalau ada orang tanya sama saya, saya jawab. Karena konsep keimanan Al-Qur'an mengatakan famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau iman mangga, enggak juga ada apa-apa. Tapi begitu sudah punya pilihan, ini iman, ini tidak beriman, maka kita mempunyai toleransi apa toleransinya lakum dinukum maka saya tidak pernah mau dakwah kepada orang yang non Islam tapi kalau ada orang yang minta dibimbing ya saya bimbing Mas Jadi itu tanya tentang Islam sudah 8 bulan dengan begitu banyak macam pertanyaan dan saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam bahkan dua hari sebelum masuk Islam mau live di hitam putih nggak boleh karena melanggar regulasi KPI saya bilang sudah kamu cari ustadz lain saja masuk Islam dengan kiai lain saja nggak usah dengan saya apa jawaban Mas Dedi gila loh emangnya apa aku kenal Islam dari elu masa harus masuk Islam dari orang lain saya tanya akhirnya kenapa sih kok kamu mau masuk Islam melalui saya apa jawaban Mas Dedi dia mengatakan karena saya melihat Islam yang diajarkan Gus Miftah itu Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Maka begitu dia tanya sama saya, Gus, kalau saya masuk Islam gimana? Jawaban saya apa Pak Hasto? Saya jawab, besok kamu menjadi orang Islam. Wajah Islam kamu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islam akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya marah, Islam akan menjadi Islam yang penuh kemarahan. Kalau pintu masuknya lebay, maka Islam akan menjadi Islam yang lebay. Tapi kalau pintu masukmu itu ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. marah. Bagaimana dia tidak kemudian mengatakan saya ramah? Bulan puasa kemarin, saya youtubean di rumahnya Deddy Corbuzier di studio, datang dalam keadaan berpuasa dia saya bawakan makanan saya masuk ke rumahnya bro tak kok panganan dia bilang apa gila lo toleransimu sampai seperti ini emang boleh orang puasa ngasih makan orang tidak puasa boleh sampai akhirnya kemudian dia membanding-bandingkan dengan kelompok Islam yang lain dia telepon saya Gus apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan <laughs> loh kok kamu bilang begitu iya Contohnya di mana? Itu di Tasikmalaya. Rumah makannya tutup. Allahu Akbar. Akhirnya dia tanya saya, sama saya, pendapat Gus bagaimana? Sama bro, saya kemarin berangkat ke Semarang di tengah jalan ada orang teriak-teriak Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab, Rabbana walakal hamd. Saya bilang, takbir itu tidak seremeh itu, tidak semurah itu. Takbir itu sakral. Jangan hanya dijadikan hanya untuk menutup rumah makan. Terlalu murah. Sama dengan orang yang tidak percaya dengan proses KPU. Quran ditaruh di atas kepalanya. Banyak Quran. Saya bersumpah mubahalah. KPU curang. Pemerintah curang lonte curang dia mengatakan itu sumpah mubahalah maka malam itu saya bilang mohon maaf monggo Pak Asep Tidak betul apa Pak langsung Pak Asto WA anak gue amplopnya potong maka malam hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu setelah kita menjadi pribadi yang ramah mohon maaf tadi bahasan kita pertama saya mohon maaf hari ini banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni maka Islamnya bukan Islam yang toleran, tapi Islam yang intoleran. Islamnya bukan Islam yang menyenangkan, tapi menakutkan. Islamnya bukan yang mengajak, tapi mengejek. Maka saya bilang dakwah itu seharusnya mengajak orang kafir untuk menjadi Islam, bukan kafirkan orang Islam. Orang hari ini banyak semangatnya dua, tapi orang ilmu Istilah kerennya apa? NKTA nafsunya kuda tenaganya ayam semangatnya ya yak ini tadi yang saya ceritakan via Valen dia curhat sama saya Gus saya itu pernah nyanyi lagu Din Asalam di panggung dangdutan diprotes sama kelompok-kelompok Islam kenapa? via Valen tidak sopan karena solawatan di panggung dangdutan dengan pakaian agak terbuka via Valen tanya sama saya Gus apakah benar lagu Din Asalam itu solawat saya jawab salah. Lah gobloknya orang sekarang apa? Setiap yang Arab itu dianggap sholawat Berarti bina salam itu bukan sholawat bukan dok. Boleh dinyanyikan di panggung dangdutan, boleh. Itu lagu perdamaian. Bin itu artinya agama, assalam itu artinya selamat. Jangankan kau di panggung dangdutan, karung sing loh oleh. <laughs> mbak-mbak eh besok kamar mandi ngising kalau nyanyi di asalam orang apa-apa daripada kamu mikir aku masuk toilet kowe ngising kalau nyanyi hmm. Hmm. habil maka fi masa Hah. Wah itu bukan salawat kak. Memang ada lagu ya walaupun dia bukan solawat tapi tidak pantas dibaca di toilet. Contoh lagu terbaru Man Ana. Itu kan lagu menghormati guru, menghormati kiai. Itu bukan solawat tapi gak pantas dibaca di kamar mandi masa mentang-mentang ngarepe tampil dengar kantor PDI ini man ana rong apa dilaporke dihafalke ning WC <laughs> man ana man ana man ana laula crot <laughs> ini semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni Makanya perilaku Islamnya menggelikan. Doa perang Badar dipakai untuk pilpres. <laughs> Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena bila calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Eh, saya kita takon no saya ini calonmu wis kalah aku tak takon kowe nyembah sapa no no oh diarah kowe ayo kowe Ndonga kok aneh-aneh kuwi perang Badar le. Ngopo kok dipakai pilpres? Tapi gara-gara donga kuwi aku terinspirasi. Wingi terbang ke Taipei ono pramugari ayu, aku langsung dongo. Ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Gue juga krungu cangkemmu. Maka syaratnya apa? Carilah guru yang benar. Carilah morset yang benar di Kulon Progo banyak kiai, kiai-kiai alusunna wal jamaah yang mengajarkan secara menyenangkan bukan menakutkan. Islam itu mengajak bukan mengejek. Islam itu mengajari bukan menghakimi. Saya bilang, kalau dakwah itu hanya sekedar menghakimi, seharusnya kiai itu berpartner dengan Israel, tidak berpartner dengan Jibril. Makanya kalau saya nggak mau menghakimi, aku bilang loh, neng sanggar palon tem, sangat kok ini sanggar palonton ya. Enggak cara bahasane pulau kula kulon progo ya itu meneh sanggar pakenton. <laughs> Orang apa-apa jadi kan ngaji masjid di kantor PDI, orang apa Kan bahasa suweke cangkeme banteng. Ora pernah sekalipun saya menghakimi anak-anak yang ada di dunia malam Kulo lagi bahas tolong ngomong kali jamaah lontar lonte. Ning ngarepe ning PPS kan nggak pernah saya ngomong itu sama sekali. Mereka saya panggil, wahai mbak-mbakku yang aku cintai, wahai penghuni sarkem. nggak pernah saya mengatakan, wahai para lonte rahimakumullah. Ulang tahu aku ngaji ngono Bro. Tangkeme wong Jawa Timur itu lucu meneh lah aku ngaji Surabaya. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh Gus Miftah Kiai Lonte dari Jogja. Kiri. Saya nggak pernah sama sekali menghakimi mereka. Kenapa? Karena penghakiman itu urusannya Allah. Yang berhak menghakimi itu Allah. Bukankah Al-Quran mengatakan Alaihissallahu bi'ahkamil Yang paling berat menjadi hakim itu Allah Tapi iya buasa yang ini Bambang Wijayanto Kalau hakimnya tidak adil Allah yang akan menghakimi kamu harus paham yang dihakimi tidak yang akan dihakimi oleh Allah tidak hanya hakim, penggugat juga akan dihakimi sama Allah, tergugat juga akan dihakimi oleh Allah, rakyat Indonesia juga akan dihakimi oleh Allah, kiai dihakimi oleh Allah, pengacara dihakimi oleh Allah, bupati dihakimi oleh Allah, BKKBN dihakimi oleh Allah. Menteri Kesehatan dihakimi oleh Allah akan dihisap oleh Allah hei hasto gue pas pengajian yang ngamplopi Gus Miftah piro hasto Lalu kok isa-isa ngancam hakim kalau anda curang akan dihakimi oleh Allah orang menghakimi cangkemmu dia bakal dihakimi karena Gusti Allah semuanya termasuk saya kok ngompol gitu ngomong betul ini mbak ini lah yang paling abot tanggung jawabnya lah begitu aku munggah panggung dieleke karo pangeran ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna nama la taf'alun kenapa kamu ngomong ora iso nglakoni kaburo matan indallahi an takulu ma kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang ngomong tidak bisa nglakoni sing paling nyabot ya aku tanggung jawab daripada awakmu milo lumrah sing ngomong amplop ya aku berat berat Pak Gusoh berat lama rasa seger memudah cangkem kentang makanya kalau sampai kiai nggak diamplopi itu bisa dikatakan kriminalisasi ulama kalau ada ulama demo, merusak, mukul orang, kekerasan, penjarahan, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Tetapi Tapi lah ngundang kira diamplop kuwi kriminalisasi. Iso dilapor ke kantor polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Jadi bisa ngomongnya kok Gus tapi titik beda meneh pasal 355 perbuatan tidak menyenangkan. Hei, <laughs> eh, tapi noh Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jangan sampai kemudian semangat Islamnya berlebihan, tetapi ilmunya tidak mumpuni. Biasanya orang-orang seperti ini cari sumber ilmunya niku salah. Makanya Dedi itu kemudian banget Gus, tolong bimbing saya. Kalau bisa setiap Jumatan Gus minta kesini temannya saya Jumatan. Karena saya salah Islam saya. Lah bagaimana tidak Pak? Saya begitu saya Islamkan, mau saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin calon wakil presiden kita saya di, begitu nyampe rumahnya ditelepon sama ajudan beliau Gus Mas Dedi mau diajak sholat maghrib sama Pak Kiai Ma'ruf padahal masuk Islam baru dua jam langsung saya bilang bro apa Gus diajak sholat maghrib kalau Pak Kiai Ma'ruf Masya Allah dasi botak langsung kemering <laughs> ya Allah caranya gimana Gus sudah saya praktek sholat di hadapan jadi konduser cuma tiga menit tok gerakan-gerakan inti pokoknya mantok karo imam imam yang ngadet gue ngadet imam yang rukuk gue rukuk imam yang sujud gue sujud pokoknya apa gue sih dilakukan imam gue itu melu umat ini gampang katanya tapi saya jadi kelingan ceritanya Gus Dur mergoke Cina ning Islam bodoh begitu bisa hadapi karo Gus Dur takon karo Gus Dur saya harus gimana Gus? Sholat. Saya belum bisa. mamum Caranya gimana? Apapun yang dilakukan imam, kamu ikut. Imamnya yang ada. Imam yang rukuk, yang rukuk. Imamnya sujud, yang sujud. Delalah, si kile imam ini kurang iso ditekuk. Akhirnya mancaling buri kena dasi cino. Iya. Cinone lah mikir, oh orang sholat ini pancal-pancalan. mantan gak sih gue ini eh, iya. Sing dipantang adalah wong yang coba bajingan Begitu roka kedua sing dipantang sih kalau Cina nesu. Batin jari ini wong Cina ki Roka sunat. Rokaat kedua dirogok sarunge. Nah ini lah mikir. Oh, wong salat ki rogo Maghrib rodo sarunge imame. Iya. Aku ingin batin. lak nganti ngono karo Kiai Ma'ruf lah modian kok aku ya. Tapi alhamdulillah Pak Hasto Pak itu lancar. Cuman kemudian dikritik sama netizen. Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Saya kan ngajari dia nggak nggak sampai detail bagaimana kemudian tangan kita bersedekap. Toh ini sunnah lah tangannya jadi begini karena dia belum belum pernah sholat dikritik. Jadi tangannya salah. Lalu nunggu dia masuk Islam rojan macam mau cerewet Mereka jangan kemungkinan rasa kaya lebih turah. Mereka dungake wae. Kan begitu tak? Tanya lagi, Gus, apakah Deddy Corbuzier mau ganti nama Islam? Saya bilang, nggak ada syarat masuk Islam itu ganti nama dan ditanya sama saya, emangnya lu mau ngerubah mau ngerubah nama gua? Iya, siapa namanya? Habib Rizik. Aku yang mana, Pak? Darbe aku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, carilah guru yang benar. Karena al ilmu bila sayin fasaifu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Milo Pak Tejo sesuk dari bupati kudu duwe kiai. Pak Hasto jadi menteri kudu duwe kiai karena nggak ada dalam sejarah orang besar yang tidak dikawal oleh kiai oh no Pak Hasto sesok pengajian dewe ngaji kok mau nurut di kantor PDI wah undang dewe Pak Tejo Kalau bupati larakan orang-orang dari bupati, wah, pengajian, setuju? Setuju. Tapi aja lali, orang gimana pasir Pak Desa. Salam ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran ajan sak banjur Bali, brebes pilih Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soleh tidak mau mendoakan kebaca temenan anak turunku kowe ora wirang padha qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada bisa mengesing buantar tak tapi tak sotik ini instagram tuh pasti punya instagram menterinya gak gaul sing banget salli Santa punya HP lampu flashnya dihidupkan ayo kita berangkat dari Kulon Progo lampu flashnya semuanya dihidupkan kita selawat untuk kebaikan Indonesia sing duwe HP orang duwe HP kok nih. tinggal ayo durut ke lampu nih ayo ayo ayo eh, Isola lampu di Padani kan lampu Padani sakit apa badan? Lampu sing itu, eh cah cah panitia di Padani sobora. Lah rektor kowe tak pateni dhewe. Ayo lampunya semuanya dihidupkan kita berselawat untuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia khususnya Kulon Progo dan Yogyakarta. Amin. NKRI harga mati Yogyakarta isi. Sing banter sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa My. setengah siji meneh Samboro sangkemu maka kita berdoa untuk bangsa Indonesia Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Tetap terjaga dengan Pancasilanya. Amin. Insya Allah Yogyakarta tetap istimewa. Amin. NKRI harga ditutup dengan selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah bareng-bareng hasbi rabbi jallallah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah ya Rabb perkenankanlah kami semua hambamu yang hadir malam hari ini ya Allah di tempat yang baik, di acara yang baik dan ketika kami bertemu dengan orang-orang yang baik Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik perkenankanlah kami hambamu ya Allah menengadakan kedua tangan kami mengusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah begitu banyak yang kau berikan kepada hamba-hambamu anugerah karunia rizki yang tak terhingga ya Allah namun kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa, kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran, kami balas dengan kekhilafan. Untuk itu ya Allah, pada malam hari ini kami meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan, pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal, tetapi ampunan dan maghfirahmu lebih luas daripada lautan. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami kami ya Allah Ampuni kekhilafan kami ya Allah Ampuni kemaksiatan kami ya Allah Ampuni kemungkaran kami ya Allah Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rob, malam hari ini kami semua ya Allah memohon kepadamu ya Allah Allah Jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil Jadikanlah bangsa kami bangsa yang makmur Jadikanlah bangsa kami bangsa yang beradab Jadikanlah bangsa kami bangsa yang aman Jadikanlah bangsa kami bangsa yang damai Jadikanlah kami bangsa yang akur ya Allah Jangan pernah engkau memecah belah negara kami ya Allah Jangan pernah engkau hancurkan negara kami ya Allah Jangan kau jadikan negara kami tercerai berai ya Allah. Jangan kau jadikan bangsa kami ya Allah berpecah belah. Jadikan kami bangsa yang satu yang senantiasa tegak dengan NKRI-nya ya Allah, yang senantiasa menjadikan Pancasila sebagai ideologinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mem, kami paham, kami sadar bahwa ada perbedaan di antara kami. Tapi kan mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai perbedaan itu membawa jurang perpisahan bagi kami ya Allah. Ya Allah Ya Rob Siapapun yang hadir malam hari ini Ya Allah Dalam keadaan mempunyai hajat apapun Ya Allah Sekembalinya dari tempat ini Ya Allah Kau kabulkan doa dan hajat kami ya, ya Allah Ya Rob Siapapun yang hadir di antara kami mempunyai permasalahan apapun itu Ya Allah kami mintakan kepadamu ya Allah untuk memberikan jalan keluar dan solusi dari masalah kami siapapun yang datang ya Allah dalam keadaan keluarga yang terpenuhi berpecah belah, keluarga yang tidak akur, keluarga yang tidak harmonis. Kami mintakan kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah. Ya Allah ya Rabb. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh soleha dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. rabbil alamin. Fatihah sekali untuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga. Nanti ia karena butuh wa ia karena stain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah wa li qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan sekali lagi untuk semua hajat kita malam hari ini yang hadir mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah.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 Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.